Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'khfiruh Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyati amalina Man yahdihillah falamudillalah Wa man yudlilhu falahadiyalah Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah. Pada pagi ini kita dapat bertemu kembali di dalam saluran ilmu yang berbahagia ini. Dan sebagaimana biasa, kita akan membahas berkaitan dengan al-kabair. Dosa-dosa besar yang wajib kita hindari. Dan pada pagi ini insya Allah kita akan melanjutkan dosa besar yang ke-50. Al-Kabiratu Al-Khamsun. Dosa besar yang ke-50 adalah al baghiyu Bertindak melampaui batas. al baghiyu yaitu perbuatan yang melampaui batas atau perbuatan-perbuatan zalim ya terhadap manusia. Allah Subhanahu wa taala <clears throat> telah berfirman di dalam kitabnya, "Innamas sabilu 'alal ladzina yadhlimuna an-nas wa yabghuna fil ardi bighairil haq ulaika lahum adabun alim." Sesungguhnya dosa itu atas orang-orang yang berbuat zalim kepada manusia dan melampaui batas di muka bumi tanpa hak. Mereka itu mendapat adab yang pedih. Surat ash shura ayat 42. Demikian juga Rasulullah SAW Alaihi Wasallam mengatakan, Wa inna Allah auha ilayya an tawadu hatta la yafkhar ahadun ala ahadin wa la yabghi ahadun ala ahadin Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mewahyukan kepadaku. Hendaklah kalian saling menunjukkan sikap tawadu, saling bertawadu satu sama lainnya. Sehingga tidak ada seorang pun yang membanggakan diri, menyombongkan diri atas yang lain. Dan tidak seorang pun bertindak melewati batas terhadap yang lain. Jadi ya, dalam ayat dan hadis yang kita bacakan tadi, Allah Subhanahu wa taala melarang kita dari perbuatan al-baghi, yaitu perbuatan yang melewati batas hingga kita menzalimi orang lain, mengambil hak orang lain atau merampas apa yang menjadi haknya. Dalam sebuah atar disebutkan jabalun ala jabalin laja'alallahu al-baghi minhuma dakka dalam sebuah athar yang diriwayatkan oleh al-Imam al-Bukhari di dalam Adabul Mufrad dan disahihkan oleh Syalbani di dalam Sahih al-Adabul Mufrad dikatakan lau bagha jabalun ala jabalin laja'alallahu al-baghi minhuma dakka seandainya ada satu, gunung yang bertindak melewati batas terhadap gunung yang lain, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan gunung yang zalim itu, gunung yang melewati batas itu hancur berantakan, hancur berantakan berkeping-keping menjadi debu. Demikian Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai kezaliman antara sesama makhluk sampai-sampai benda-benda mati hewan sebagaimana dalam hadis pada hari kiamat nanti Allah Subhanahu wa taala akan mengadili setiap perbuatan zalim dan perbuatan-perbuatan al-baghi hingga kanduk kambing yang bertanduk ia akan dikisos karena telah menanduk kambing yang tidak bertanduk dan ini merupakan bukti kesempurnaan keadilan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti. Bahwa setiap perbuatan zalim atau perbuatan yang melewati batas Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasannya. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma min dhi'bin ajad ajdar ayu ajilallahu li sahibihi al-'uqubah fid dunya." Tidak ada satu dosa yang lebih pantas untuk disegerakan hukumannya di dunia eh, terhadap pelakunya. Di samping hukuman yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat selain dari tindak melampaui batas selain dari perbuatan melampaui batas dan memutus hubungan silaturahim jadi Allah Subhanahu wa taala menjadikan dua perkara ini yaitu al-baghi, perbuatan melewati batas dan atir rahim, memutus tali silaturahim sebagai sebagai satu sebab disegerakannya azab atas seseorang di atas muka bumi ini. Sebagaimana dalam hadis yang lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan babani muajjil muajjalani akubatuhuma fit dunia al-baghyu wal uquq dua perkara yang hukumannya dipercepat semasa di dunia dua perkara yang hukumannya dipercepat ya semasa di dunia yaitu al-baghyu wa qati'atur rahim Ah, afwan al baryu wal uquq yaitu perbuatan yang melewati batas, perbuatan zalim yang melewati batas dan durhaka kepada manusia. Aduh durhaka kepada orang tua. Perbuatan okuk yaitu durhaka kepada kedua orang tua. Jadi ini merupakan dalil yang menunjukkan kepada kita bahwa perbuatan zalim ini ya akan dipercepat hukumannya semasa di dunia ikhwanifiddin azan ya Allah wa iyyakum jami'an kemudian juga perbuatan uh, zalim dan aniaya ini itu akan memudaratkan pelakunya sendiri ya akan memudaratkan pelakunya sendiri Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yunus ayat 23, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Innama baghyukum ala anfusikum." Sesungguhnya bencana kezalimanmu itu akan menimpa dirimu sendiri. Sesungguhnya perbuatanmu yang melewati batas itu terhadap orang lain akan bencananya yaitu akan menimpa dirimu sendiri ya bencananya akan menimpa dirimu sendiri ya jadi terkadang hukuman suatu dosa itu dilambatkan ya ditangguhkan kecuali dosa memutus tali kekeluargaan durhaka kepada orang tua dan berbuat aniaya berbuat melewati batas terhadap orang lain hukuman ketiga dosa tersebut akan dipercepat semasa di dunia sebelum ia disiksa nanti di akhirat seorang penyair mengatakan alam tara anna al-baghya yasra ahlahu wa anna 'alal baghi tadurud dawair Tidakkah kamu perhatikan bahwa perbuatan aniaya terhadap orang lain itu akan menimpa pelakunya sendiri dan pelakunya akan ditimpa berbagai macam siksaan. Ia akan diancam, ia akan diliputi dengan berbagai macam ya, siksaan dan bencana. Demikian dina azan ya Allah para pembesar eh, para, para, para pendengar yang berbahagia. Jadi perbuatan zalim itu atau perbuatan aniaya dan melewati batas itu akan kembali ya bencananya menimpa orang yang melakukannya. Ya inna mabaghihum ala anfusikum sesungguhnya perbuatan zalim kamu itu atau perbuatan aniaya yang kamu lakukan itu ya bencananya akan kembali kepada kepada pelakunya ya dan hukumannya disegerakan di dunia. Maka dari itu berhentilah kita dari perbuatan al-baghi, perbuatan yang melewati batas tadi. Dan ingatlah bahwa kedzaliman itu adalah kegelapan, perbuatan zalim terhadap orang lain, berbuat melewati batas terhadap orang lain, itu adalah suatu kegelapan kegelapan yang akan menyelimuti kehidupan kita baik di dunia sebelum di akhirat kelak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Ittaqul zulm, fa inna zulma zulumatun yawmal qiyamah." Jauhilah kezaliman, karena kezaliman itu adalah kegelapan pada hari kiamat nanti. Salah satunya adalah perbuatan melampaui batas, salah satu bentuk kezaliman adalah melampaui batas atau melewati batas terhadap orang lain. Dan juga dalam sebuah hadis kudsi, Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya ibadi ini haram tuzul 'ala nafsi wa bainakum muharraman fala tadzalamu wahai hamba-hambaku sesungguhnya aku haramkan perbuatan dalim atas diriku dan aku haramkan kezaliman di antara kalian maka janganlah kalian saling menzalimi satu sama lainnya nah bukankah kita tidak suka terhadap orang yang berbuat melewati batas terhadap diri kita maka dari itu hindarilah perbuatan ini juga terhadap orang lain ya ketahuilah bahwa semua manusia membenci ya perbuatan ini ya maka janganlah engkau menjadi orang yang dibenci disebabkan ya perbuatan dalimu, perbuatanmu yang melewati batas terhadap orang lain baik itu perbuatan melewati batas itu lahir dari ya eh, anggota tubuhmu dari perbuatan dan sikapmu ataupun dari lisanmu ya dari lisan kita yang suka menyakiti dan suka uh, eh, mendalimi orang lain ya suka mendolimi orang lain ya dengan kata-kata kita ya dengan lisan kita ikhwan ya, fillah azani Allah wa iyyakum jami'an Allah Subhanahu wa taala mengatakan innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memuruh, menyuruh kamu untuk berbuat adil dan kebaikan. Ya, ya'mur bil adli wal ihsan. Wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Dan melarang kamu dari perbuatan keji dan dari perbuatan al-baghi dari perbuat dari perbuatan mungkar dan dari perbuatan al-baghi yaitu perbuatan yang melewati batas. Jadi Rasulullah Subhanahu wa taala dalam ayat yang kita baca yang kita bacakan tadi menyuruh kita untuk berlaku adil dan berbuat ihsan. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba dan memberikan ya eh, sedekah ya pemberian infak kepada til kurba pada karib kerabat ya itu wayanha anil fahsya'i wal munkari wal baghi dan Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang ya dari perbuatan fahsya, perbuatan keji, perbuatan mungkar dan al-baghi, ya dan perbuatan melewati batas. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala telah menceritakan bagaimana Allah Subhanahu wa taala membenamkan karun ke dalam ke, ke perut bumi ketika ia bertindak ketika ia berbuat melewati batas kepada kaumnya Allah Subhanahu wa taala telah mengisahkan dalam firman-Nya. Ya Allah Subhanahu wa taala telah menceritakan di dalam firman-Nya, "Inna Qarun kana min qaumi Musa fabagha alaihim." Sesungguhnya Qarun adalah termasuk kaum Musa. Maka ia berbuat berlaku aniaya terhadap mereka dan kami telah mengerahkan kepadanya perbendaharaan harta dan yang kunci-kunci yang kunci-kuncinya sungguh berat dipikul oleh sejumlah orang-orang yang kuat. Dan ingatlah ketika kaumnya berkata kepadanya, janganlah kamu terlalu bangga. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang terlalu membangga membangga-banggakan dirinya. Dan carilah apa yang dianugerahkan. Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunia dan jadilah apa yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepadamu kebahagiaan negeri akhirat dan janganlah kamu melupakan kebahagiaanmu di dunia wa ahsin kama ahsanallahu ilaik dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah berbuat baik kepadamu dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala la yuhibbul mufsidin tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Maka Korun berkata, Innama utituhu ala ilmin indi. Sesungguhnya aku hanya diberi harta ini karena ilmu yang ada padaku. Dan apakah ia tidak mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sungguh telah membinasakan umat-umat sebelumnya yang lebih kuat daripadanya dan lebih banyak mengumpulkan harta. Dan tidaklah perlu ditanya kepada orang-orang yang berbuat dosa itu tentang dosa-dosa mereka. Maka keluarlah Korun kepada kaumnya dalam kemegahannya. Maka orang-orang yang menghendaki kehidupan dunia berkata, Moga-moga kiranya kita mempunyai seperti apa yang telah diberikan kepada Korun. Sesungguhnya ia benar-benar orang yang memiliki keberuntungan yang besar. Maka berkatalah orang-orang yang dianugerahi ilmu, Kecelakaan yang besarlah bagimu. Pahala Allah adalah lebih baik bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Dan tidak diperoleh pahala itu kecuali orang-orang yang sabar. Ya fakasaf nabihi wa bidarihi. Ya al arba. Maka kami benamkan korun bersama rumahnya, istana-istananya ke dalam perut bumi. Demikianlah kisah korun yang Allah subhanahu wa ta'ala beri kehidupan dunia Allah Subhanahu wa taala beri harta dunia, kemegahan dunia. Ya, tapi dia menyombongkan diri dan berbuat aniaya, berbuat melewati batas terhadap orang lain. Ya, begitulah manusia apabila Allah Subhanahu wa taala telah berikan anugerah, telah memberikan kelebihan kepadanya, maka dia suka berbuat aniaya, suka bertindak semena-mena, ya, sewenang-wenang, ya terhadap orang lain yang di, di, dianggapnya dipandangnya lebih rendah kedudukannya darinya. Ya, coba lihat orang-orang yang berharta atau memiliki kedudukan ya atau memiliki uh, popularitas ya bagaimana dia berbuat aniaya yaitu berbuat bagi ya berbuat melewati batas terhadap orang-orang yang dia pandang lebih rendah kedudukannya darinya ya berbuat sesukanya berkata sesukanya terhadap orang yang dia pandang rendah kedudukannya darinya. Dan itulah yang menimpa Korun ketika dia berbuat aniaya al ya terhadap uh, kaumnya yang dia pandang lebih rendah kedudukannya darinya, lebih sedikit hartanya. Ya, nah dengan kesombongan itu Allah Subhanahu wa taala membenamkan dia ke dalam, ke dalam perut bumi ya yaitu merendahkannya serendah-rendahnya bahkan lebih bahkan lebih rendah dari daripada permukaan bumi ya innamal jaza min jinsil amal sesungguhnya balasan itu sesuai dengan jenis perbuatan orang yang sombong Allah Subhanahu wa taala akan bangkitkan nanti pada hari kiamat sebesar semut ya yang nyaris dipijak di, diinjak-injak oleh manusia kecil sekecil semut Nah demikian ya khanifuddin azani Allah wa ya jami'an. Itu itu balasan di akhirat. Adapun di dunia Allah Subhanahu wa taala merendahkan mereka serendah-rendahnya, menghinakan mereka sehina-hinanya. Ya sebagai balasan apa yang telah mereka lakukan ya terhadap uh, manusia. Nah demikian ya khonifuddin azani Allah wa ya jami'an. Bukankah tadi Allah eh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan bahwa ya dosa ada dosa dua dosa yang kata Allah SAW akan disegerakan hukumannya muajjalani uqubatuhuma fid dunya akan disegerakan akan dipercepat hukumannya di dunia yaitu al-baghyu perbuatan al-baghyu perbuatan melewati batas jadi ini merupakan uh, pelajaran bagi kita ya kisah Qarun ini merupakan pelajaran bagi kita bahwa tidak selayaknya lah kita berbuat aniaya, berbuat semaunya, berbuat sesuka hatinya terhadap orang lain yang kita pandang lebih rendah dari kita. Ya, misalnya kepada buruh kita, ya kepada pembantu kita, atau kepada sahabat-sahabat kita, atau kepada keluarga kita yang kita pandang kedudukannya lebih rendah dari kita. Ya, hartanya lebih sedikit dari kita, kekuatannya lebih kecil dari kita, lalu kita bertindak aniaya. Nah ini adalah fitnah yang menimpa orang yang diberi kelebihan. Perbuatan al-bagi ini, ya ini merupakan fitnah bagi orang-orang yang diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam dari ayat-ayat di atas yaitu ayat-ayat yang kita bacakan tadi dalam surat Al-Qasas ayat 76 sampai 81 tadi Ibnu Jauzi mengatakan ada beberapa pendapat tentang tindakan melewati batas yang dilakukan oleh Korun. Yang pertama, ya, ahduha annahu ja'ala lil baghiya ja'lan ju'lan ala an taqdhif Musa alaihi salam binafsiha fafa'alat فاستحلفها موسى على ما قالت فأخبرته بقصتها مع قارون وكان هذا بغيه yang pertama, perbuatan aniaya yang dilakukan oleh Korun adalah ia membayar seorang pelacur ya untuk menuduh Musa menuduh Nabi Musa telah berbuat mesum kepadanya dengannya. Namun ketika pelacur itu dimintai oleh Musa untuk bersumpah atas tuduhannya itu, dia memberitahu bahwa sebenarnya ia hanyalah suruhan Korun. Ya, seperti yang ini adalah ya eh, satu perbuatan balim yang dilakukan oleh Korun terhadap orang lain yaitu Musa alaihissalam yaitu membayar seorang pelacur untuk membuat suatu tuduhan palsu terhadap Musa. Nah ini disampaikan oleh Ibnu Abbas ya. Qala Ibnu Abbas ya ini dituturkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ya kisah ini. Kemudian yang kedua Wathani annahu bagha bil kufri billahi azza wa jalla ia melampaui batas dengan kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ini menurut Ad-Dhahaq. Kemudian ketiga, Asalis bil kufri. Qala Qatadah, dia telah kufur, kufur nikmat. Nah, ini menurut Qatadah. Yang keempat, warabi annahu atala yabahu shibran. Qalahu atau al-Khurasani bahwa ia menjulurkan kainnya sejengkal karena kesombongannya itu, yaitu isbal. Nah ini dikatakan oleh Atta al-Khurasani. Yang kelima al-khamis annahu kana yakhdimu Fir'aun fa'tada ala bani Israel fadhalamahum akahu al-marub al-mawardi. Yang kelima perbuatan zalim yang dilakukannya menurut al-Marwardi adalah ia membantu Fir'aun dalam menindas Bani Israel ya lalu ia pun mendalimi ia pun berbuat aniaya kepada Bani Israel. Nah, demikian ya. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fakhassafna bihi wa bidarihil ard." Kemudian maka kami benamkan Korun bersama istananya ke dalam perut bumi. Maksudnya ketika Korun membayar seorang wanita pelacur untuk menuduh Nabi Musa berbuat mesum dengannya, Nabi Musa menjadi marah dan melaknatnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Nabi Musa bahwa aku telah perintahkan kepada bumi untuk menaati perintahmu, maka perintahkanlah dia. Ya. Inni qad amartu al-ardha an tuti'aka famurha. Faqala Musa maka Musa pun berkata, "Wahai bumi, telanlah ia." Ya Arab khudihi. Maka Nabi Musa berkata, Wahai bumi, telanlah ia. Maka bumi menelan sehingga sananya. Ketika Korun menyaksikan hal itu, ia mengemis kepada Nabi Musa untuk dikasihani. Namun Nabi Musa tidak mengacuhkannya, malah berkata, Wahai bumi, telanlah ia. Maka bumi pun menelan korun sampai kakinya. Nabi Musa terus menyuruh bumi untuk menelannya sampai korun lenyap tertelan oleh bumi. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala berkata kepada, eh, berfirman, "Wahai Musa, seandainya ia meminta tolong kepadaku, niscaya aku akan menolongnya." Ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, La la la'ghastuhu." Seandainya dia minta minta tolong kepadaku kata Allah Subhanahu wa taala, niscaya aku akan menolongnya ya saya aku akan menolongnya. Ibnu Abbas mengatakan ya dalam satu penukilan dari beliau fakhasafat bihil ard ilal ardi sufla bahwa eh, korun ini ditelan bumi sampai ke dasarnya yang paling bawah sampai ke dasar bumi yang paling bawah Samurah bin Judub mengatakan bahwa korun setiap harinya terbenam setinggi badan ya korun ini setiap harinya tenggelam atau terbenam setinggi badan. Nah demikian juga Muqatil ia mengatakan ketika korun telah binasa Orang-orang Bani Israel berkata, sesungguhnya Musa membinasakan Korun adalah untuk mengambil harta dan istananya. Ya, dikatakan oleh uh, dalam tafsir ayat tersebut. Falamma halaka Korun, kala Bani Israel, innama ahlakahu Musa liya'khudha malahu wa bahwa uh, Musa, membinasakan uh, ini adalah untuk mengambil harta dan istananya. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada bumi ya setelah lewat tiga hari dari kejadian itu supaya menelan seluruh harta benda korun berikut istananya. Ya. Maka safallahu bidarihi wa malihi ba'da thalathati ayyam. Nah demikian. Fama kana lahu min fi'ati yansurunahu minallah maka tidak ada baginya satu golongan pun yang menolongnya terhadap adab Allah Subhanahu wa taala dan tiadalah ia termasuk orang-orang yang dapat membela dirinya. Nah demikianlah ikhwan azani Allah wa iyyakum jami'an. Ya bagaimana Allah Subhanahu wa taala ia telah menenggelamkan korun ya bersama harta-hartanya karena ya perbuatannya yang melewati batas ya karena perbuatan yang melewati batas ya aniayanya terhadap manusia. Nah, bagaimana kita katakan tadi para pendengar yang berbahagia, ini merupakan pelajaran bagi kita semua ya agar kita ya, semena-mena terhadap orang lain ya dengan kelebihannya yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Ya dan ini adalah penyakit ya orang-orang yang yang lebih yang berada di atas ya biasanya ya orang miskin tidak berbuat aniaya terhadap orang kaya ya tapi kebalikannya orang kaya lah yang berbuat aniaya melewati batas kepada orang miskin ya orang yang kuat lah yang berbuat aniaya yang berbuat uh, semena-mena terhadap uh, orang lemah orang yang jabatannya lebih tinggilah yang berbuat aniaya yang berbuat semena-mena terhadap orang yang jabatannya lebih rendah darinya. Maka ingatlah bahwa innama amwalukum wa fitnah. Sesungguhnya harta yang kamu miliki dan anak-anak yang kamu miliki itu adalah fitnah bagi dirimu. Itu cobaan bagi kita. Kadang-kadang kita dicoba dengan harta dan jabatan. Ya sejauh mana kita dapat menaati Allah Subhanahu wa taala dengan harta dan jabatan itu dan sejauh mana kita dapat membantu manusia dengan harta dan jabatan yang kita miliki ya bukan sebaliknya harta dan jabatan itu ya kita gunakan untuk berbuat durhaka kepada Allah ya, berbuat dosa ya dan juga harta dan kedudukan itu kita gunakan untuk menindas untuk melindas manusia ingat innama baghyukum ala anfusikum sesungguhnya bencana kebalimanmu itu bencana perbuatanmu yang melewati batas itu akan menimpa dirimu sendiri. Jadi ya, dalam ya, sejarah kita dapat lihat bagaimana kesudahan orang-orang penguasa-penguasa yang zalim yang menindas rakyatnya. Bagaimana akhir kesudahan hidup mereka. Allah Subhanahu wa taala hinakan. Ya Allah Subhanahu wa taala hinakan mereka. Allah Subhanahu wa taala segerakan adab bagi mereka di dunia. Ya Allah Subhanahu wa taala segerakan adab bagi mereka di dunia. Ya, dan ingat tadi Nabi sallallahu alaihi wasallam ma min dambin ajdar ayu ajjalallahu ta'ala li sahibihi al-uquba di dunia ma ma yadakhiluhu lahu fil akhirah min al-baghi wa qati'atir rahim ma min dambin tidak ada satu dosa pun yang lebih Allah Subhanahu wa taala cepatkan hukumannya di dunia bagi si pelaku di samping sisaan yang menunggunya di akhirat nanti selain dosa berbuat aniaya dan perbuatan ya e, memutus tali kekeluargaan memutus tali silaturahim ikhwanifiddin azani Allah wa iyakum jami'an. Nah demikianlah yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufik dan hidayahnya untuk dapat eh, melakukan apa-apa yang diperintahkannya dan meninggalkan apa-apa yang dilarangnya dan menjauhkan kita dari perbuatan talim terhadap manusia, perbuatan aniaya, sikap melewati batas terhadap manusia dan menjadikan kita orang-orang yang saling ya menyintai karena Allah Subhanahu wa taala yang saling bertaawun alal birri wa taqwa yang saling nasihat menasihati ya sama kita dengan kesabaran, kebaikan, kebenaran dan dengan kasih sayang. Ya demikianlah mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Ya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah berbuat baik kepada kita semua. Aku lu wa lihada astaghfirullah li wa lakum lisairil muslimin. Innahu huwal ghafurur rahim. Nah, sekarang jazakallah khair atas penjelasan Al Ustaz dan mudah-mudahan apa yang kita simak bersama bermanfaat bagi kita semua. Dan selanjutnya kami akan buka sesi interaktif, sesi tanya jawab bagi Anda pendengar sekalian yang ingin bertanya langsung di kesempatan pagi hari ini, Anda bisa menghubungi kami di line telepon di 0218236543 atau bisa melayangkan pertanyaannya melalui pesan singkat di 0819896543. Dan tentunya kami harapkan pertanyaan Anda disesuaikan dengan pasangan kita di kesempatan pagi hari ini. Baik, untuk kesempatan pertama kami akan angkat di line telepon di 0218236543. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya dengan siapa di mana? Uh, ini dari Umu Naila di Riau. Umu Naila di Riau. Silahkan langsung kepada Alustad. Uh, eh, begini Ustaz, mungkin pertanyaannya agak menyimpang dari materi dari apa boleh, Ustaz? Iya, silakan langsung ke inti pertanyaan nah, Ibu. Uh, begini, Ustaz, uh, ini tentang riba. Jadi orang tua saya uh, adik adik saya itu dia mau ada calon suami yang orang tuanya bekerja di bank. Itu bagaimana, Ustaz? Apakah uh, dibolehkan yang menikah atau hukumnya bagaimana gitu? Uh, dan apabila kami bertamu ke rumahnya, bagaimana hukum kami makan di rumahnya? Baik, itu eh, saja Ibu ya, Naila. Ya, ya, yang kedua, satu lagi tentang riba juga. Kakak saya dia menikah dengan pegawai bank, tapi dia bekerja. Uh, itu bagaimana hukum kami makan di rumahnya gitu? Baik, sama ya pertanyaannya. Nah, itu saja. Jazakillah khair. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Ya, tentunya uh, riba itu adalah salah satu dosa besar yang kita harus meninggalkannya, ya riba itu adalah satu dosa besar yang kita harus ya meninggalkannya ya, dan ini sudah kita bahas ya, dalam uh, salah satu poin ya, di dalam al-kabair ya salah satu dosa besar adalah riba. kemudian di dalam menikahkan wanita-wanita yang berada di bawah kekuasaan kita, anak-anak uh, eh, putri kita, atau siapa saja yang ya itu di bawah kekuasaan kita hendaknya kita memperhatikan ya eh, anjuran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya anjuran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya untuk memilih ya laki-laki yang baik akhlak dan agamanya ya jika datang kepadamu orang laki-laki yang tardawna khuluquhu wa dinahu engkau iridai ya engkau sukai ya engkau pandang baik akhlak dan agamanya ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di sini menyoroti dua hal dua perkara yaitu akhlak dan agamanya ya kita kenal akhlaknya baik dan juga kita kenal agamanya juga baik maka nikahkanlah tidak akan terjadi kerusakan di muka bumi dan fitnah yang besar nah demikian ya sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam jadi hendaknya kita perhatikan ini, ya. Janganlah kita nikahkan ya putri-putri kita kecuali kepada orang-orang yang memiliki kriteria yaitu ya baik akhlaknya dan baik juga agamanya, baik akhlaknya dan baik juga agamanya. Kalau tidak, maka akan terjadi kerusakan di atas muka bumi dan fitnah yang besar. Dan Nabi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga menyuruh kita untuk memilih ya orang yang baik agamanya. Fadfar bidatidin pilihlah yang baik agamanya. Ya, nah ini juga berlaku bagi seorang wanita ketika menerima pinangan seorang pria, perhatikanlah agamanya. Pilih yang bagus agamanya, ditambah lagi bagus akhlaknya. Bagus akhlaknya. Ya. Karena ya jika dia mendapatkan seorang pria yang tidak bagus akhlaknya, walaupun mungkin bagus agamanya, ya. Nah, ini akan dia akan mendapatkan kesulitan ya karena susah bagi seorang istri biasanya untuk meluruskan suami tidak sebagaimana halnya suami ya dapat meluruskan istri nah demikian konfiden ya jadi pilih agamanya nah kalau kita lihat agamanya itu kurang misalnya dia masih ya terlibat atau bergelimang pada uh, dosa besar atau dosa riba misalnya meninggalkan sholat misalnya ya atau nampak jelas padanya zahir ya padanya perbuatan eh, perbuatan dosa ya ya seperti yang disebutkan dalam pertanyaan tadi yaitu dia adalah seorang yang eh, membantu dalam perbuatan riba dalam riba ini akan dilaknat ya tujuh orang salah satunya adalah yang menuliskannya ya bukan dia pelakunya tapi dia menuliskannya saksi saksinya ya nah, itu juga termasuk orang-orang yang terlibat di dalam ta'awun ya di dalam bab riba Nah, maka dari itu ya tinggalkanlah. Carilah laki-laki yang baik agamanya, bagus akhlaknya. Ya walaupun dari sisi harta mungkin kurang, ya mungkin dari sisi harta dan dari sisi yang lainnya kurang, tapi apabila dia menonjol dan lebih pada agama dan eh, dan akhlaknya, maka pilihlah dia ya nikahkanlah dia. Nah demikian khonifuddin azani Allah wa jami'an. Adapun mengenai hidangan yang disuguhkannya ketika kita datang ke rumahnya, ya tentunya ya kita tidak uh, menyelidiki harta seseorang ya. Apakah hartanya itu semuanya dari harta riba atau ya, ada di sana yang lain ya, ada harta-harta yang lain yang dimilikinya ya nah oleh karena itu ya tidak mengapa kita minum di rumahnya ya dan e, makan di rumahnya karena ya mungkin saja harta itu bukan berasal dari ya pekerjaan ribanya ataupun dari dari sumber-sumber yang lainnya sementara kita tidak boleh untuk memata-matai ya seorang muslim ya nah demikian ya nah demikian tapi kalau kita yang meragukannya dak mayaribak ila malayaribak tinggalkan yang meragukan kepada yang uh, tidak meragukan tapi yang itu itu uh, tidak uh, kita katakan uh, apa namanya uh, begitu uh, prinsipil di sini ya karena yang penting di sini adalah ya uh, kita tidak boleh menikahkan uh, ya anak gadis kita atau siapa saja yang berada di bawah kuasa kita perwalian kita kepada orang yang tidak baik agama dan tidak baik akhlaknya. Itu yang penting diperhatikan di sini. Wallahu alam bishawab. Baik, terima kasih banyak atas jawaban Al Ustaz demikian untuk Umu Naila di Riau. Dan untuk selanjutnya masih di lain telepon sudah ada Umu Asep yang eh, menunggu di ujung telepon. silahkan Mas Asep. Assalamualaikum warahmatullah. Umi Asep, ya, Ustaz ini mau bertanya dari Depok. Silakan. Iya, hmm. silakan. Uh, eh, Ustaz ini eh, dengan kezaliman yang bagi orang yang menzalimi uh, umat Islam ya. Uh, sekarang ini kan uh, banyak uh, atau faktanya di saya melihat di Suriah uh, bagaimana alusuna atau umat Islam itu dizalimi oleh uh, pem, apa, pemimpin atau kelompok Syiah, Nusairia, Rafidah, Iran, Rusia, ya, Yahudi. Uh, bagaimana sikap kita umat Islam uh, yang berada tidak di Suriah. Um, dan baga ke, itu yang pertama, yang kedua itu apakah boleh kalau anak itu di Facebook uh, men mensiarkan kezaliman Syiah? Ya, saya taruh uh, postingan videonya gitu agar umat Islam bisa mewaspadai gerakan Syiah yang memang banyak di Indonesia uh, setelah sampai ke lembaga parlemen atau atau lain-lain sebagainya agar hati-hati terhadap gerakan Syiah. Saya menyadari betul bahwa meletakkan gambar foto itu tidak boleh kalau kita belajar al sunnah. Tapi untuk apakah saya berdosa meletakkan gambar-gambar atau kerja-kerja kejaman Syiah di Facebook. Baik. Sikap kita terhadap Suriah itu bagaimana Ustaz Apakah kita hanya untuk melihat uh, doa atau mengirimkan dana yang nggak seberapa gitu? Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz ya. ada dua pertanyaan. Ya. Ya, mengenai uh, apa namanya kita gitu katakan fitnah yang terjadi di uh, Suriah ya tentunya ini adalah uh, kita katakan salah satu musibah yang menimpa ya ahlu sunnah ataupun saudara-saudara kita di sana yang kita wajib untuk memberikan simpati ya kepada mereka dan ya juga doa dan bantuan yang mampu untuk kita berikan kepada mereka Ya, kemudian uh, eh, ikhwan fillah jami'an mengenai uh, Syiah dengan perbuatannya itu sudah ya kita maklumi, ya kita ketahui semenjak dahulu sampai sekarang bagaimana kekejaman mereka terhadap ahlu sunnah ya mulai dari zaman awal mereka muncul bagaimana ya mereka Abdullah bin Sabah ini memprovokasi orang-orang yang ada di Mesir untuk uh, membunuh Utsman bin Affan itu adalah uh, darah pertama yang tertumpah dengan uh, hasutan dari Abdullah bin Sabah ini il Yahudi ya kemudian uh, darah apa namanya pertumpahan darah itu terus berlangsung sampai hari ini antara ya kaum Syiah Rafidah ini dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah ya. Nah, jadi ini bukanlah suatu hal yang baru terjadi sekarang, sudah terjadi semenjak dahulu sejak pertama kali mereka muncul sampai sekarang. Ya tidak henti-hentinya mereka ya berusaha untuk menumpahkan darah kaum muslimin atau menumpahkan darah ahlus sunnah orang-orang yang dia pandang atau mereka pandang tidak berada bersama mereka di dalam akidah dan agama mereka. Ikhwan azani Allah wa iyyakum jami'an ya berkaitan dengan uh, Eh, gambar-gambar dulu kita komentari eh, gambar-gambar kedaliman yang dipajangkan yang di uh, apa namanya yang di uh, dipostingkan di Facebook dan lain sebagainya ya ini sebenarnya tidak perlu juga ya Khonifidin tidak perlu juga kita mencerita apa namanya me, menya, me, memajangkan di situ foto-foto orang-orang yang ya kita katakan madlum ya ditolimi ya, ya dan uh, kita katakan itu menambah ya kita katakan uh, kepedihan kita ya sementara hal itu juga sudah kita ketahui ya tentang kebaliman mereka tanpa perlu dijelaskan eh, uh, secara detail hingga ketika Ibnu Al-Athir dan Ibnu Katsir menyantumkan kekejaman ya, Ibnu Al-Alqami ya dan Nasruddin At-Tusi ya terhadap penduduk Baghdad di dalam kedua buku mereka Tarikh al-Islam dan Bidayah wa Nihaya mereka mengatakan kalau tidak karena ingin memberikan apa namanya uh, satu pelajaran ibroh bagi generasi yang datang sesudah kami ya kami malu men, eh, men, men, menceritakannya secara detail di sini ya jadi mereka menyantumkannya dengan perasaan tidak suka ya mereka menyantumkannya mm, menyebutkan kisah tersebut dengan uh, perasaan tidak suka ataupun perasaan yang berat hati demikian ya khonifidina azani Allah wa demikian jadi ya jangan terlalu diekspos besar-besar seperti itu karena itu ya satu mungkin orang akan ngeri takut dan malah bertambah uh, kecut hati mereka di dalam menghadapi kelompok ini ya Nah kemudian yang kedua itu juga uh, kita katakan sebagian uh, video atau gambar itu sangat mm, apa namanya melecehkan ya dan melukai hati orang-orang yang melihatnya. Jadi ya sebenarnya tidak perlu sampai sedetail itu ya. Nah demikian. Uh, kemudian berkaitan dengan apa yang bisa kita lakukan terhadap saudara-saudara uh, kita. Nabi SAW mengatakan dan inilah dia uh, kekuatan yang lemah ya Nabi mengatakan innamatun soru nabi du'afaikum ya sesungguhnya kalian diberi pertolongan kemenangan melalui orang-orang lemah dari kamu ay bidu'aihim wa ikhlasihim yaitu melalui doa mereka dan keikhlasan mereka ya melalui doa mereka dan keikhlasan mereka itulah yang bisa kita lakukan ya pada hari ini sampai hari ini kepada saudara-saudara kita ya tentunya uh, ini adalah perbuatan zalim jelas ya dari penguasanya ya tidak kezaliman uh, dari penguasa terhadap uh, rakyatnya yang uh, Allah semoga Allah Subhanahu wa taala ya melaksanakan perintahnya dan uh, sebagaimana kita sebutkan tadi bahwa kezaliman itu akan disegerakan adabnya di dunia. Ya perbuatan zalim itu akan disegerakan balasnya di dunia. Ya mudah-mudahan itu itulah yang terjadi. Dan ingat ya bahwa doa orang-orang yang lemah ini adalah kekuatan yang besar. Karena in, ya, kekuatan itu eh, berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Ya kekuatan itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala, milik Allah Subhanahu wa taala ya nah dialah al qawiyul aziz yang maha kuat lagi maha perkasa nah hendaknya kita berdoa kepada Allah subhanahu wa taala yang maha kuat lagi maha perkasa untuk ya menimpakan hukumannya menyegerakan hukumannya kepada orang-orang yang bagi yang melewati batas terhadap orang lain nah demikian ikhwan azan ya Allah wa iyyakum jami'an ya di samping ya bantuan-bantuan material yang bisa kita sampaikan ya kepada eh, saudara-saudara uh, kita yang ada di sana. Nah demikian ya. Wallahu alam bishawab. Nah, terima kasih banyak atas jawaban Al Ustaz. Demikian untuk Umu Asep yang berada di Depok. Mudah-mudahan bermanfaat jawaban Al Ustaz dan untuk pendengar yang lainnya pula. Dan untuk selanjutnya ya ada pertanyaan dari hamba Allah yang tidak disebutkan nama dan tempatnya yaitu bertanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, keluarga saya terutama dari pihak uh, suami uh, menzolimi saya, uh, menzolimi seseorang yang menghinakan uh, maksudnya men men menzolimi kami yang menghinakan ibadah kami, yang menyemangat kami dengan binatang yang paling hina dan menempatkan kami di tempat-tempat di tempat seburuk-buruknya tempat bagi umat. Terakhir ini dia mendolimi harta kami setelah dia mendapatkan harta kami lalu dia minta maaf dan meminta untuk mengikhlaskan semua yang telah apa yang dilakukannya kepada kami semua. Bagaimanakah sikap kami yang terbaik kepada dia Ustaz? Mohon penjelasannya. Ya tentunya Ikhwanifiddina azani Allah wa iyakum jami'an Ya memberi maaf adalah yang terbaik ya menjadi seorang yang pemaaf adalah ya apa namanya suatu uh, kebaikan, suatu uh, kelebihan yang dimiliki oleh uh, seorang hamba yang mukhlis karena tidak ada yang mm, terbuka hatinya untuk memberi maaf kecuali orang-orang yang yang benar-benar tulus hatinya. Ya maka dari itu ya utamakanlah memberi maaf kepada orang lain. Ya, nah demikian waliafu wal yasfahu ala tuhibbuna ayaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim dan adalah mereka memaafkan dan berlapang dada apakah kamu tidak ingin Allah Subhanahu wa taala mengampunimu dan Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang ya nah eh, ayat ini berkenaan turun berkenaan dengan eh, kisah Abu Bakar As-Siddiq yang dizalimi ya didolimi oleh uh, salah seorang ya keluarga beliau ya Mistah bin Uthatha yang dimana Mistah ini kehidupannya dinafkahi oleh Abu Bakar As-Siddiq Abu Bakar As-Siddiq rutin memberi nafkah kepadanya ya karena ia mungkin orang yang karena dia ia termasuk orang yang tidak mampu ya namun apa yang terjadi air susu dibalas dengan air tuba. Ketika fitnah menimpa diri Aisyah radhiyallahu anha, ya, yaitu tuduhan dari orang-orang munafikin bahwa beliau radhiyallahu anha dan Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan pembebasan diri Aisyah dari segala tuduhan ini telah melakukan perbuatan keji yaitu zina. Ya, nah demikian. Ya, dengan salah seorang sahabat uh, Nabi. Maka ini merupakan suatu eh, katakan kezaliman yang sangat besar terhadap Aisyah radhiyallahu anha. Ya orang-orang munafikin ini ya melontarkan tuduhan itu. Ya dan kaum yang masih mempertahankan tuduhan ini sampai sekarang ya cuma kaum Syiah. Ya, nah demikian begitulah kezaliman mereka terhadap Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi di dunia dan di surga ya dan Mistah bin Uthatha ini Mistah ini terlibat di dalamnya ya Mistah terlibat di dalam uh, fitnah ini ia turut juga ikut menyebarkan eh, tuduhan-tuduhan palsu ini tuduhan-tuduhan zalim ini ya ke ke tengah-tengah manusia ia terlibat di dalamnya coba bayangkan ya bagaimana kebaikan yang telah diberikan oleh Abu Bakar As-Siddiq kepadanya kepada Mistah dan balasan yang dilakukan oleh Mistah kepada Abu Bakar As-Siddiq memfitnah terut, memfitnah Aisyah ikut menyebarkan fitnah yang dituduhkan kepada Aisyah radhiyallahu anha ya dan kita tahu bagaimana terpukulnya hati Abu Bakar As-Siddiq ya karena Aisyah ini ya ia adalah istri Nabi ya bayangkan seorang ya, orang tua yang putrinya dinikahi oleh Nabi saw betapa senang dan bahagianya Abu Bakar ketika Aisyah radhiyallahu anha ya dipinang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. coba lihat bagaimana hancurnya hati Abu Bakar ketika fitnah ini merebak ke tengah-tengah manusia, ya. Nah, demikian. Namun Nah, hingga Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, "Demi Allah aku tidak akan memberikan." Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan pembebasan diri Aisyah dari segala tuduhan, ya bahwasanya ya tuduhan itu adalah tuduhan yang palsu dan dusta ya maka Abu Bakar berkata kepada uh, Abu, Abu Bakar mengatakan demi Allah aku tidak akan mengeluarkan sesen pun ya ya eh, kepada Mistah artinya dia menyetop ya dia dia uh, eh, mana memutus bantuannya kepada Mistah ya dia memutus bantuannya kepada Mistah Nah, pada saat itulah Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayatnya. Jadilah manusia pemaaf wahai Abu Bakar. Wal yafu wal yasfahu ala tuhibbuna ayaghfirallahu lakum. Dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak ingin apakah apakah kamu tidak ingin Allah Subhanahu wa taala mengampunimu? Maka saat ayat ini turun Abu Bakar mengatakan bala ya Rob, tentu saja ya Rob dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maka Abu Bakar pun kembali me, apa namanya menge, uh, memberikan kembali nafkahnya kepada Mistah dan memaafkannya dan merelakan apa yang apa namanya melupakan apa yang telah uh, terjadi ya ya karena Allah Subhanahu wa taala ya telah menunjukkan ya mana yang benar dan mana yang salah di dalam kasus tersebut bahwa terbongkarlah ya uh, kekejian yang dilakukan oleh kaum munafikin dan terbebaslah Aisyah dari segala tuduhan wallahu alam bisawab jadi intinya jadilah kita uh, manusia yang Ya, ya pemaaf. Abdullah bin Amr menceritakan ya, bahwa seorang laki-laki datang kepada Nabi SAW dan berkata, Wahai Rasulullah, berapa kalikah kami harus memaafkan kesalahan pelayan kami? Maka Rasulullah hanya diam saja, kemudian laki-laki itu mengulangi pertanyaannya. Namun beliau tetap diam. Kemudian ia mengulangi, mengulangi pertanyaannya untuk yang ketiga kali, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun mengatakan, maafkanlah ia 70 kali setiap harinya. Nah, sesungguhnya sifat suka memaafkan ini akan membuat jiwa kita lapang dan hati kita tentram. Nah, demikian. Apakah kita tidak ingin Allah Subhanahu wa taala memaafkan diri kita? Maka berilah maaf ya kepada orang lain. Wallahu alam bisawab. Baik, terima kasih banyak atas jawaban Al Ustad. Ya, demikian untuk yang bertanya. Dan untuk selanjutnya Ustad, ada pertanyaan dari Sandy di Surabaya. E, Barakallahu fiqh, ya Ustaz, saya sadar mengakui bahwa saya banyak dosa dan saya ingin bertobat. Namun ada satu sahabat yang e, merendahkan, yang begitu merendahkan saya bahwa saya tidak bisa bertobat dan lalu menyebarkan aib saya di masa lalu. Apa yang harus saya lakukan Ustadz untuk menghadapi teman seperti itu? Karena e, saya ingin benar-benar bertobat dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon nasihatnya Ustadz. Ya, taubat itulah satu kewajiban bagi kita, ya. Eh, Waktu ilallah jami'an ayul mu'minun. Bertobatlah kamu semua wahai kaum muminin, kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita wajib bertobat atas dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan kita, baik itu yang kita sadari maupun yang kita tidak sadari. Manusia ini penuh dengan dosa, banyak dosa. Ya, kullu bani Adam khata wa khairu ina tawabun. Ya, bahwa setiap manusia pasti bersalah dan sebaik-baik orang yang bersalah adalah yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi taubat itu adalah suatu keutamaan kalau ada kita lihat saudara kita bertaubat dari dosa-dosanya, maka bantulah dia. Ya, berilah motivasi kepadanya. Ya, dan dukunglah dia. Janganlah kita ejek dia. Ya, kita rendahkan dia, kita sudutkan dia hingga ia terhalang dari taubat. Ya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala At-Tawwabun At-Tawwab ya, memiliki nama At-Tawwab yang Maha menerima taubat dan Allah Subhanahu wa taala menyukai yuhibbut tawabin, menyukai orang-orang yang suka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Taubat itu asa, uh, uh, hakikatnya adalah inabah. Ya, inabah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa saja kita lihat saudara kita ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus e, mendukungnya, kita harus membantunya, ya. Nah demikian. Ya fiddin azani Allah wa iyyakum jami'an. Ya, segeralah bertaubat sebelum ya Allah Subhanahu wa taala menutup kesempatan itu bagi kita. Ya, kesempatan bertaubat itu tertutup apabila ya matahari terbit dari sebelah barat. Nyawa sudah sampai di kerongkongan. Nah, pada saat itulah Allah Subhanahu wa taala ya tidak lagi memberikan kesempatan taubat kepada kita maka ya cepat-cepatlah bersegeralah kamu bertaubat wa tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minun ya bersegeralah bersegeralah kamu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala wahai ya sekalian kaum mukminin ya lihatlah Allah Subhanahu wa taala telah memberikan tanda-tanda kepada kita ya nah sebelum kiamat datang kepada kita baik itu kiamat kecil maupun kiamat besar. Jadi banyak tanda-tanda kiamat sebenarnya. Rambut yang sudah mulai beruban itu tanda kiamat. Mata yang sudah mulai melemah harus pakai kacamata itu tanda kiamat. Ya badan yang sudah ya, sudah mulai membungkuk. Nah itu adalah tanda kiamat. Ya kulit yang sudah mulai keriput ini juga tanda kiamat. Yaitu tanda kiamat kecil yaitu kematian. Karena orang apabila mati maka telah tegaklah kiamat atas dirinya. Nah, sebelum datang kiamat itu ya, yaitu kematian, ya maka segeralah kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau ada hal-hal yang merintangi kita untuk bertobat, maka enyahkanlah dia, singkirkanlah dia. Ya, maka tinggalkanlah ya kawan-kawan ataupun teman-teman yang buruk yang eh, kadang-kadang menghalangi kita dari jalan Allah Subhanahu wa taala ya janganlah kita menjadi orang yang menyesal pada hari kiamat karena ya pergaulan yang salah ya Allah mengatakan wa yawma ya'udzu zalimu ala yadayhi yaqulu ya laitani takhadtu ma'ar rasuli sabila ya wailata laitani lam attakhiz fulanan khalila laqad adallani an dzikri ba'da id ja'ani inna wa kana syaitanu lil insani khadula dan ingatlah pada hari orang-orang zalim itu menggigit jari jemarinya, sepuluh jarinya. Ya lalu dia berkata, duhai kiranya dulu aku mengikuti Rasul. Ya, duhai uh, duhai kiranya kemudian mengatakan ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Duhai kiranya dulu aku tidak mengambil si fulan menjadi teman karibku. Mengapa dia telah menyesatkanku? dia telah menyesatkanku dari petunjuk dari kebenaran setelah kebenaran itu datang kepadaku wa kana syaitanu lil insani khazula dan syaitan tidak akan mau membantu manusia tidak akan mau membantu kita bertaubat jadi kalau ada yang tak mau membantu kita untuk e, berbuat taat bahkan menyorong menyorong kita mendorong kita untuk berbuat dosa dan maksiat maka tinggalkanlah karena dia adalah syaitan dalam wujud manusia ya nah demikian Ya ikhwani fiddina azani Allah wa iyyakum jami'an. Jadi janganlah kita menjadi orang yang menyesal pada hari kiamat ya karena kita ya bergaul dengan salah orang. Ya, kita bergaul dengan orang yang justru menghalangi kita dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Jangan hiraukan dia. Ya segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya tidak ada yang hina dari orang yang bertaubat. Bahkan itu adalah satu keutamaan. Ya keutamaan kita bertobat kepada Allah. Terbuka hati kita untuk bertobat kepada Allah itu adalah suatu keutamaan, ya, bukan suatu kerendahan dan kehinaan. Allahu a'lam bishawab. Nah, sekarang jazakallahu khairan atas jawaban Al Ustaz dan pertanyaan dari Bapak Sandy merupakan pertanyaan terakhir Ustaz dan mungkin ada satu kesimpulan yang dapat disampaikan. Silakan Ustaz. Ya, uh, alhamdulillah para ikhwafiddin azani Allah wa iyyakum jami'an pada hari ini kita telah membahas uh, dosa besar yang ke-50 yaitu al-baghyu, tindakan eh, perbuatan melewati batas. Ya, ya baghyu itu kezaliman ataupun uh, kejahatan yang kita lakukan terhadap orang lain ya. Sikap sikap kita yang semena-mena, sikap kita yang sewenang-wenang ya uh, terhadap orang lain. Ya, hindarilah perbuatan ini, ini adalah perbuatan yang uh, akan disegerakan adabnya di dunia sebelum di akhirat. Ya, akan disegerakan adabnya di dunia sebelum di akhirat. Nah, juga Allah Subhanahu wa taala ya telah memerintahkan kita untuk ya berbuat baik kepada sesama dan untuk bertawaduk kepada sesama. Innallaha auha ilayya antawadu ya kita berbuat bersikap tawadu untuk menghindari perbuatan ya suka ya membanggakan diri ya atalayaf la ahadun ala ahadin ya dan terhindar dari sifat ataupun perbuatan wala bagi ahadun ala ahadin ya si, si eh, perbuatan melewati batas ya berbuat aniaya kepada orang lain dan ingat tadi ya kisah Korun ya ada satu pelajaran yang bisa kita petik dari pelajar dari kisah Korun itu bahwa ya kelebihan yang Allah berikan kepada seseorang itu kerap kali membuat dia lupa diri dan jatuh dalam perbuatan al-baghi, yaitu suka menganiaya, suka berbuat semena-mena sesukanya terhadap orang lain. Ingat harta dan jabatan yang kita miliki itu fitnah. Janganlah kekuatan yang Allah berikan kepada kita itu yang sebenarnya kekuatan yang semu ya. Ya, orang itu merasa dia kuat tapi ternyata ia tidak kuat. Begitu datang adab Allah, hancurlah dia seperti korun yang merasa tidak ada lagi yang dapat me, apa namanya yang dapat me, membinasakan dirinya dan dapat mencelakakan dirinya Allah Subhanahu wa taala tenggelamkan dia ke dasar bumi yang paling bawah nah demikian ingat harta dan kedudukan itu adalah fitnah janganlah harta dan kedudukan itu membuat kita berbuat aniaya kepada orang lain berbuat sesukanya dan ini kita lihat nampak jelas pada orang-orang yang satu punya harta yang lebih dua punya kedudukan yang lebih, dan tiga orang yang punya kekuatan yang lebih. Nah, demikianlah ya hati-hati bahwa akibat dari perbuatan dalim, perbuatan aniaya akan Allah segerakan adabnya di dunia sebelum di akhirat. Demikian saja. Ikhwanifiddin azani Allah jami'an. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menghindarkan kita dari perbuatan uh, al-baghi ini. Qul qouli hadza astaghfirullah li wa lakum muslimin innahu huwal ghafurur rahim.